Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita masih berada pada pembahasan apa? Pembahasan penyebutan mengenai syarat-syarat hadis itu dikatakan sahih. Syarat-syarat hadis dikatakan apa? Sahih. Kemarin sudah kita lengkapi bahwasanya sudah terkumpul lima syarat. Sudah terkumpul lima lima syarat hanya saja penjabarannya belum selesai. Lima syarat tersebut barakallahu fikum. Yang pertama Ayakuna as-sanadu muttasilan. Pertama ayakuna sanadu mutasilan hendaknya sanadnya bersambung. Yang kedua, ayakuna rawi mausufan apa? Naam tamit atau bidhabti tam. Paham ya? Seorang perawi tersebut, nah barakallahu fikum, memiliki sifat apa? Sifat dhabtan, kekuatan hafalan yang sempurna. Paham ya? Kemudian yang ketiga, ayakuna rawi mausufan bil adalah Paham ya? Yang ketiga adalah seorang perawi itu hendaknya memiliki sifat adalah. Adalah itu mustaqimus sirah, jalan hidupnya lurus. yang kita lewat berkali-kali ya. Nah, kemudian yang keempat adalah ayyakuna as-sanadu khalian minasyudud atau ayyakuna al-haditsu khalian minasyudud. Hadisnya itu apa kosong dari keganjilan. Paham? Kemudian barakallahu fikum yang kelima ayyakuna al-haditsu khalian minal illah al-qadhihah. Ya enggak? hendaknya hadisnya itu kosong dari penyakit yang bisa merusak. Paham? Karena penyakit itu ada yang bisa merusak, ada yang tidak merusak. Nah, penyakit yang merusak namanya al-illah al-qadhihah ini harus tidak ada di situ. Paham? Eh, nah, kita lanjutkan. Kita masih mengenai penyebutan contoh-contoh yang bisa menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu harga diri, kehormatan seseorang itu bisa hilang. Nah, barakallahu fiikum. Ini perlu diperhatikan karena kita terkadang mungkin merasa enggak eh, tahu dan juga mungkin meremehkan barang ini penting sekali nih muruah itu. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa misaluhu al-an itu ya. Dan contohnya sekarang lau anna rajulan kharaja fi baladina Hadza ba'da dhuhri. Maksudnya kata beliau kalau seandainya sekarang ada orang dia keluar eh, di negeri kami setelah duhur Nah, ini maksudnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menghikayatkan. Jadi kalau seandainya ada orang, nah dia keluar di negeri kami ini, main Saudi Arabia sana misalkan setelah duhur. Setelah duhur, wa ma'ahul ghada 'ala sahnin lahu. Dia apa? Posisinya dia membawa membawa makan siang. Membawa makan siang ada sahan nampan. Paham ya? Posisi dia bawa nampan untuk makan siang. Wa sara yamshi fil aswaq, tiba-tiba dia jalan-jalan ke pasar. Orang ini jalan di pasar gitu. Wa ya'kulu amaman nas fis suq. Nah, Padahal muhaddis ini, muhaddis perawi. Sikotun sabtun misalkan. Sikoh kemudian kekuatan hafalnya kuat ya. Tapi dia bawa sohan tadi itu, bawa napan ada makanannya. Dia malah pergi ke pasar makan di depan orang ini. Padahal muhaddisnya. Nah ini kita lihat. Lasa kotot muru'atuhu saya apa? Akan jatuh muru'ahnya itu harga dirinya dan kehormatannya. Min nas, Di hadapan pandangan manusia. Ya enggak? Ini muhaddis kayak gini orangnya. Perawi sikoh kayak gini. Membikin kan orang jatuh filmnya, gitu, namanya, jatuh muruahnya. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum jangan sampai kita nah bertindak sesuai apa bertindak sesuai hawa nafsu kita. Kita lihat keadaannya. Uruf, tahu uruf ya, Uruf itu tradisi, kebiasaan masyarakat setempat bagaimana. Kalau misalkan di Yaman sana ma'rufnya, perhatikan baik-baik, ma'rufnya di Yaman sana, itu kalau cuma minum kopi, kohwa, ya, di depan rumah, bareng-bareng, itu enggak masalah. Jadi kalau misalkan kalau kita bawa kohwa, kopi di tempat rumah, minum dengan beberapa ikhwah, itu enggak sampai menghilangkan muruahnya. Tapi kalau di negeri lain misalkan itu menurut itu adalah aib, menurut negeri tersebut adalah bisa dikatakan menghilangkan muruah, di negeri tersebut jangan melakukan. Karena akan apa? Hilang dan gugur muruahnya tadi. Paham Nah, barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian kita sudah besar misalkan, contoh yang lain. Kita sudah besar, itu jangan senang main dengan anak-anak kecil. Paham ya? Anak kecil boleh kita tanda sedikit, tapi kalau antum main-main, suka nyandain anak kecil, anak yakin antum diremehkan. Percaya atau enggak antum rasakan sendiri. Kalau antum suka nyandain anak kecil, itu nanti kalau antum ngomong jangan itu mati, la itu gitu. Di raja. Paham ya antum rasakan kalau antum suka main anak kecil, sering nyandain anak kecil itu antum ingatkan dia ngeyel. Nah, hilanglah situ muruahnya. Terus bagaimana caranya? Kadang saja tanda itu. Paham ya? Biar nanti ketika diingatkan dia tuh takut dan segera menghindar apa yang dia ingatkan tadi itu. Paham belum ya? Ini penting sekali nih. Penting sekali apalagi misalkan atau seorang dai misalkan ya, sudah mengajarkan ilmu kemudian suka kejar-kejar sama anak kecil, kemudian main sama anak kecil, itu nanti hilang muruahnya. Dan antum saksikan ya, mesti kalau diingatkan ngeyel anaknya itu. Karena apa? Karena kita suka main sama dia terus. Maksudnya ya, itu perlu dijaga baik-baik itu. Jadi antum secukupnya, nah seperlunya saja kalau anak kecil itu. Nah, jangan sampai antum akrab sekali kemudian antum posisi jangan antum sudah besar misalkan kita sudah besar jangan seperti anak kecil dia kejar-kejaran antum kejar juga misalkan main mobil-mobilan ikut main mobil-mobilan nah itu nanti menghilangkan muruah menghilangkan harga diri menghilangkan kehormatan salah ini ya eh, itu perlu dijaga baik-baik kita lihat sini walasara mahallan lisukhriyati wal inqiyat min al-jami' dan akhirnya apa perbuatan tadi dia makan pakai nampan di depan manusia di pasar tadi itu menjadi tempat apa tempat untuk ejekan dan tempat untuk kritikan dari seluruh manusia yang ada di situ. Wah ini bagaimana nih musak muhadis periwayat hadis masak makan di tengah pasar, masak makan nah, sambil jalan-jalan di pasar misalkan, kan akhirnya jatuh muruahnya. Nah seperti itu maksudnya. Nah kemudian yang berikutnya amma idah kharaja rajulun inda babihi wa ma'ahu ibriqus syani wal qahwa. Ini sebagaimana yang anda saksikan di Arab sana perhatikan baik-baik ini Adapun kalau orang itu keluar berada di depan pintunya bersama dia apa? Ibrik semacam sangkir, sangkir yang berisikan teh atau kopi. Likai yashrabahu indal bab. Tujuannya dia akan minum di depan pintu. Ini, di depan pintu. Fahal yu'addu hadza min khawarimil muru'ah amla? Perbuatan ini minum kopi dan teh di depan pintu tadi itu dianggap termasuk perkara-perkara yang menghilangkan muru'ah, menghilangkan harga diri kehormatan ataukah tidak? Nakul kita katakan inna hadza fi tafsir. Jawabannya perlu dirinci kata beliau. Perhatikan rinciannya ini. Pertama, fa in kanatil 'adatu jarat misli dzalik. Kalau seandainya tradisi ada itu tradisi ya. Kalau seandainya tradisinya atau adat istiadatnya itu memang dia melakukan seperti itu, sudah umum lah itu, sudah sebagai bisa dikatakan tradisinya itu kayak gitu biasa. Nah, itu bagaimana fala yu'addu min khawarimil muruah? maka enggak dianggap termasuk apa? penghilang-penghilang harga diri tadi itu. Li'anna hadza huwa 'urfun nas. Karena ini adalah apa? tradisi manusia dan adat manusia. Paham belum nih? Insyaallah ya, kebiasaan manusia. Wa huwa syai'un ma'lufun indahum. Karena dia adalah sesuatu yang sudah terbiasa di sini mereka. Ma'luf sudah terbiasa. Jadikan kebiasaan gitu ya. Nah, seperti itu. Kama yaf'aluhu ba'du kibaris sin indana al-an. Sama di Saudi juga. Sebagaimana dilakukan sebagian orang-orang tua Eh, yang ada di sisi kami sekarang ini. Maksudnya apa? Di Yaman di Saudi itu kalau antum misalkan di sana nanti, antum lihat biasanya orang-orang itu membawa cangkir isinya itu semacam kohwah kopi atau syai. Mereka minumnya di situ di depan pintu pintu rumahnya tapi ya bareng-bareng sambil ngobrol sambil makan roti khubus itu seperti itu. Jadi dah menurut mereka ada tradisi itu. Itu nggak sampai mengurangi apa? muruah. enggak sampai menghilangkan harga diri. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Wadalika dzalika idza kana awalan nahar akhraja bisatan lahu 'inda babih. Seperti itu terjadi yaitu apabila datang awal siang, awal siang yang pagi. Tiba-tiba orang tadi mengeluarkan bisatan semacam karpet, eh, menggelar gitu lah karpet itu ya, 'inda babih depan pintunya. Wa ma'ahu syayu wal qahwah. Bersama dia apa? Teh dan kopi. Wa ja'ala yashrab amaman nas dan dia mulailah minum di depan manusia. Orang lewat lalu lalang dia minum depan pintu misalkan. Nah, kalau begitu bagaimana kata beliau? Wa man marra bihim qalu lahu ini dalam aruf ini. Kalau ada orang lewat di depannya, mereka mengatakan tafadhal. Antum nanti saksikan kalau di Yaman sana. Nah, kalau siapkan uang sekarang ya. Kalau di Yaman sana kalau fikum antum lewat itu, ada orang-orang awam yang kira-kira mereka di pinggir jalan depan pintu. Kalau antum lihat ini, tafadhal ya akhana tafadhal ma'ana. Mesti gitu. Tafadhal ma'ana. Syarab Ya, Mana? Nah, contohnya seperti itu. Nanti kalau misalkan antum malu-malu, imamah itu sorban diambil, langsung dilemparkan jahe tidak, Mas jahe indak itu mau nggak mau harus minum. Kalau kayak gitu mesti mereka malu mesti minum. Paham ya walaupun ini tradisi mereka ya. Jadi imamah dilepas. Imamah dilepas lemparkan di depannya. Jahe tidak, Mas jahe tidak itu maksudnya kamu harus minum gitu loh. <laughs> Seperti itu. Itu tradisi Yaman seperti itu barakallahu fikum. Jadi kalau antum lewat misalkan ada orang minum mereka minum di, di depan pintu itu wajar minum kopi atau syah itu wajar. Dan kalau antum nengok mesti tawari. Tafadhal ma'ana. Mesti itu dah. Tafadhal ma'ana. Ya silakan minum bersama kami gitu loh. Nah, barakallahu fi. Wala antum malu-malu. Lah, la malu-malu itu malah ditambahkan lagi imamannya dilepas sama dia. Jahil ndak. Oh ya, kalau antum marah-marah didatangi, cium kepalanya. Biar sembuh marahnya. Kalau sana gitu modelnya. Itu sekedar tradisi. Maksudnya biar nanti enggak kaget kalau antum kenyaman ya. Nampak di kalau lihat banyak orang pinggir jalan kepada minum depan pintu itu mereka sudah wajar. Fahadalah bih Ini enggak masalah kata beliau. Li'anna min adatin nas fi'lah. Karena ini termasuk tradisi kebiasaan manusia melakukannya. Mahum salahnya ya. Nomor dua, rincian nomor dua. Amma in ata bihadal fi'li. Adapun jika orang tadi melakukan perbuatan ini. Ala khairi hadal wajhi. Tidak seperti Nah, keadaan seperti ini maksudnya tidak seperti keadaan yang pertama tadi, bukan tradisi, bukan kebiasaan, Wa kana an-nasu yantaqidunahu ala fi'li dan manusia pun mengkritik. Manusia mereka mengkritik atas perbuatan ini. Wah, ini masa orang minum di depan pintu misalkan. Nah, itu berarti bukan tradisinya kan? Itu berarti bukan tradisinya. Wa sara min ma'ibir rajuli wastahjana an-nas wa hadzal fi'l. Dan perbuatan tersebut menjadi cacat atau aib. Paham ya? Yang ada pada seorang dan membuat manusia itu meremehkan dan juga mengejek perbuatan tersebut. Sara hadzal fi'lu min khawarimil muru'ah. Berarti perbuatan ini termasuk apa? Termasuk pembatal-pembatal, penghilang-penghilang muru'ah harga diri. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya melihat si konfat. melihat apa si konfat, situasi kondisi dan tempatnya tradisi atau bukan itu loh kalau antum bisa di kampung antum sudah biasa melihat seperti itu keadaannya nggak termasuk aib nggak termasuk cacat ya silakan tapi kalau termasuk dianggap orang itu aib, cacat, enggak sopan, ya harus kita hindari. Untuk apa? Untuk agar muruahnya enggak jatuh. Apa maksudnya ya? Nah, seperti anak kemarin sebutkan itu. Antum sekarang anak santri atau anak nahat lah, belajar di pondok misalkan. Antum pulang punya motor, dibelombong kenal potnya. Paham ya? Berjubah, jenggot. Paham ya? Sorban juga, motornya dibelombong. Lewat di kampung, ada orang yang ngumpul ngumpul orang apa ngumpul-ngumpul, antum belayarkan. Ngeng gitu kan. Dibelayarkan gitu kira-kira. Hilang muruahnya kira-kira. Menghilangkan orang pada, ini santri apa preman ini? Berjubah, berjenggot, pakai sorban. Motornya dibelajarkan di depan orang itu. Menghilangkan murah enggak? Nah ini, ini menghilangkan murah. Tapi yang seperti itu barakallahu fikum bisa dikatakan hampir semua normal. Enggak ada tradisi-tradisi tempat ya. Hampir semuanya normal seperti itu. Maksudnya dihindari seperti itu. Santai aja. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza itu sekedar apa? rincian daripada mengenai perkara yang bisa menghilangkan al-muru'ah tadi. Naam. Adapun mengenai masalah ta'dil eh, yaitu al-jarh wa ta'dil insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang karena jarh wa ta'dil itu ilmu yang penting, mau tidak mau kita harus mempelajarinya. Jangan sampai kita seperti orang-orang hizbiyun yang kalau mendengar ilmu jarh wa ta'dil alergi, pura-pura telinganya gatel, pura-pura mau izin ke kamar mandi, ada yang pura-pura batuk-batuk, paham ya kalau bahas masalah jarh wa ta'dil. Antum harus serius Jarah ta'dil ini penting sekali. Orang kalau enggak pernah ada jarah, enggak pernah agama ini enggak tegak. Paham ya? Seperti antum jualan misalkan, antum beli tomat, antum milih enggak tomat yang bagus? Milih. Dan mengkritik ini tomat jelek, ini bagus, ini jarah ta'dil itu. Padahal dunia, apalagi masalah agama, harus milih-milih perawi yang sikoh, perawi yang tidak sikoh. Nanti di situ pun kalau orang enggak paham, ini kok ekstrim sekali. Lah kenapa? Si fulan ini seorang muhaddis, perhatikan ya, seorang muhaddis menghukumi perawi yang lain dajjal. Ekstrim sekali jajal ini. Kalau orang nggak paham kan nuduh para ulama ekstrim gitu loh. Padahal dajjal itu kafir artinya. Kan ya, pendusta dalam masalah hadis. Jadi nanti anda nggak usah kaget, nggak usah bingung, nanti ada juga imam sunnah kadzabun fil hadis. Dia imam dalam masalah sunnah, tapi kalau masalah hadis dia pendusta. Ada seperti itu. Paham ya? Nam atau dhaifun fil hadis, lemah hadisnya. Tapi imam dalam sunnah. Nah, barakallahu fiikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin.